الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah Alhamdulillah Pada pagi ini kita Dipertemukan Allah di tempat yang suci dan mulia ini Untuk sedikit Murajaah Dan muzakarah Sekilas tentang persiapan kita untuk menyambut dan memasuki bulan suci Ramadan yang merupakan puasa padanya salah satu rukun dari rukun-rukun Islam kita rukun berarti itu bagian terkuat bagian terpenting bagian terbesar dari segala sesuatu. Kita walhamdulillah telah berada kalau menurut takwim kalender yang ada pada tanggal 14 Syaban di pertengahan bulan Syaban. Syaban tentunya bulan yang terletak atau keberadaannya langsung berdempetan dengan Ramadan sebelum Ramadan disebut Sya'ban kata Ibnu Rajab rahimahullahu taala karena atau Hafid yang menyebutnya karena tasya'ubun nas orang berpencar-pencar orang Arab dulu ya tasya'abun litalabil miyah untuk mereka cari air dikumpulkan banyak-banyak untuk hari-hari berikutnya. Karena mata air tempatnya jauh tentu waktu itu, sumur ini. Walhasil mereka karena berpencar ke sana kemari setiap bulan itu maka dinamakan Sya'ban. Di dalam hadis dari riwayat Usama ibnu Zaid radhiyallahu taala anhumah Beliau bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, lima?" Atau beliau katakan, "Ya Rasulullah, lam araka tasumu syahran minasyuhur mata sumu min Sya'ban." Wahai Rasulullah, aku tidak pernah melihatmu berpuasa di bulan-bulan yang lain sebanyak engkau puasa di bulan Sya'ban. Nah, ini kenapa? Kalau di Syaban, kenapa aku melihat engkau banyak sekali puasa padanya? Faqala dzalika syahrun yaghfulun nasu anhu baina Rajab wa Ramadan. Rasulullah sebutkan iya, itu bulan yang banyak dilalaikan oleh orang. Dia antara bulan Rajab dan bulan Ramadan. Rasulullah sebutkan dari keutamaannya wa huwa syahrun turfa'u fihi al-a'mal ila rabbil alamin. Di bulan Sya'ban ini diangkat amalan saleh kepada Rabbul Alamin fa uhibbu an yurfa'a amali wa ana sa'im maka aku senang amalanku diangkat kepada Allah dengan dalam keadaan aku berpuasa padanya hadis dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah maka bulan Sya'ban dari fadha'il dan manakibnya diangkat amalan saleh, ibadah dan ketaatan hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Di Bukhari pula Aisyah radhiyallahu taala anha menyebutkan lam yakunin nabiyya sumu syahran akthar min sya'ban Rasulullah SAW tidaklah pernah beliau berpuasa lebih banyak dibanding bulan Syaban. Artinya puasa beliau terbanyak di bulan Syaban, puasa sunnahnya. Fa innahu kana yasumu Syaban kullahu. Karena hampir beliau puasa sebulan penuh di bulan Syaban. Demikian pula Rasul sallallahu alaihi wasallam di Ibnu Majah beliau sebutkan innallaha la yattali'u fi lailatin nis min sya'ban fayaghfiru li jami'i khalqihi illa li musyrik aw musyahin Allah melihat kepada hambanya di malam pertengahan Syaban. Dan kita di tanggal 14 Syaban. Di pertengahannya. Allah melihat kepada hambanya di malam pertengahan Syaban. Dan Allah ampuni semua hambanya. Kecuali yang musyrik kepadanya dan yang musyahin akan dijelaskan nanti bagaimana penafsiran para ulama terkait makna musyahin hadith Ibnu Majah dan dihasankan oleh Albani rahmatullahi alaih kata Ibnu Rajab rahimahullah Sya'ban disunahkan banyak puasa padanya sebagai mukaddimah tamrin untuk menyambut atau memasuki Ramadan sehingga ketika seorang mukmin masuk menjalani Ramadan ringan dan terbiasa dengan puasa karena sudah terlatih dengan banyak-banyak puasa sunnah di bulan Syaban. Oleh karena Syaban sebagai mukaddimah bagi Ramadan, maka kata Ibnu Rajab rahimahullah disunahkan padanya seperti apa yang disunahkan di bulan Ramadan. Jika di Ramadan tentunya fardu puasa padanya, begitu pula Syaban disunahkan puasa padanya. Sebagai prolog mukaddimah. Di Ramadan disunahkan banyak tilawatul Quran. Baca Quran. Maka begitu pula di Syaban disunahkan memperbanyak tilawatul Quran sampai beberapa a'immah salaf seperti disebutkan dari Imam Salama ibn Kuhail rahimahullah kana yuqal syahrul sya'ban syahrul qurra ini kana yuqal berarti ma'ruf itu di masa salaf di kalangan salafus saleh dari tabi'in, atba' tabi'in bahkan semenjak zaman sahabat mereka ma'ruf menamakan Sya'ban itu sebagai Syahrul Qurra bulannya Qurra para qari pembaca Quran hal senada disebutkan oleh Imam Habib Ibn Abi Thabit rahimahullah idza dakhala sya'ban qala hadza syahrul qurra jika masuk ke sya'ban maka kata Imam Habib ini bulannya para qari ini disunahkan untuk mereka banyak-banyak membaca Quranul Azim bahkan Imam Amr Ibnu Qais Al-Mulai rahmatullahi alaih idza dakhala sya'ban aghlaqa hanuta wa tafarraqa liqiraatil Qur'an Amr bin Qais disebutkan kalau sudah memasuki Sya'ban beliau tutup warungnya atau tokonya dan kemudian beliau tafarruq lebih konsentrasi, fokus untuk banyak-banyak membaca Quranul Karim. Maka disunahkan seperti kata Ibnu Rajab untuk memperbanyak qiraatul Quran di dalam bulan Sya'ban sebagaimana itu disunahkan di bulan Ramadan. Ada sunnah yang juga perlu kita ingat apa yang <clears throat> Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan idan tasafa sya'ban fala tasumu jika kalian berada di pertengahan sya'ban maka jangan kalian puasa jika kalian di tengah bulan sya'ban seperti kita sekarang maka jangan kalian berpuasa Hadis disahihkan oleh Albani, kata Syekh bin Ba'as rahimahullah tentang kesahihannya ma'ruf sahih dan Syekh Albani mensahihkannya. Hanya saja makna yang dikehendaki di dalam hadis larangan yang dimaksud adalah ibtida, ibtida usiam. Orang untuk memulai puasa. Jadi dari awal bulan dia nggak puasa, Sampai masuk pertengahan bulan baru dia mau puasa Syaban. Ini dilarang. Idan tasafa Syaban fala tasumu. Adapun jika dari awal orang punya kebiasaan puasa, ini diperbanyak puasa Syaban semampu dia dari awal bulan, begitu pertengahan Syaban dia lanjutkan kebiasaan itu sampai akhir bulan maka itu boleh. Sehingga larangan tertuju kepada yang hendak memulai Sya'ban atau puasa padanya eh, dimulai puasa tersebut di pertengahan bulan Sya'ban. kembali kepada beberapa keutamaan Syaban di dalam hadis mu'at ibnu Jabal Rasulullah sallam bersabda yat yattali'ullah Allah ila khalqih fi lailatin nisfi min sya'ban fayaghfiru li jami'i khalqihi illa li musyrik aw musyahin di sahihah Syekh Albani bawakan hadis Mu'ad Rasulullah sebutkan Allah melihat kepada hambanya di malam pertengahan Syaban dan Allah ampuni semuanya. Allah ampuni semuanya kecuali musyrik dan musyahin. Demikian pula dalam hadis Abu Musa semakna dengan itu di Ibnu Majah dan dihasankan Albani telah lalu tadi Innallaha la yattali'u fi lailatin nisf min Sya'ban fayaghfiru li jami'i khalqi illa li musyrik aw musyahin di malam pertengahan Syaban Allah lihat hambanya Allah ampuni semuanya kecuali musyrik dan musyahin semakna dengan itu pula dalam Al-Jami' Syekh Al-Bani kan hadis Abu Tha'labah Al-Khushani radhiyallahu taala an idza kana lailatul nisf min sya'ban ittala Allah ila khalqihi fayaghfiru lil mu'min wa yumli lil kafirin wa yada'u ahlal hiqd bihiqdihim hatta yada'uhu jika malam pertengahan Syaban Allah lihat hambanya maka Allah ampuni setiap mukmin Allah ulur setiap orang kafir dan Allah biarkan Allah nggak ampuni ahlul hiqd orang-orang yang dengki permusuhan pada orang lain sampai dia meninggalkan kedengkiannya dari hadis-hadis itu a'immah rahimahumullah menafsirkan arti musyahin yang Rasul sebutkan dalam hadis orang yang termasuk yang terkecualikan dari ampunan Allah fayalil hirman betapa meruginya di saat Allah mengampuni semua hambanya setiap mukmin mukminah ada yang terharamkan dari ampunan itu karena ada penghalang pada dirinya menghalangi ampunan itu sampai kepadanya musyahin musyrik ma'ruf tentunya tidak akan diampuni oleh Allah dosa syirik musyahin disebutkan oleh Wa Taala dari Umair ibnu Hani aku tanya Sauban atau ibnu Sauban tentang makna musyahin maka jawab beliau huwa at-tarik li sunnati Rasulillah musyahin adalah orang yang meninggalkan sunnah Rasulullah sallam at-ta'in ala ummatihi as-safik lidimaihim dia tinggalkan sunnah Rasulnya. Dia celah umat Rasul SAW dan dia tumpahkan darah mereka. Dia menjadi orang atau penyebab tertumpahnya darah kaum muslimin musyahin karenanya Allah tidak akan mengampuni dia waliyadzubillah meninggalkan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam jika satu perkara sunnah saja adalah pertanggungjawaban di hadapan Allah. Terlebih kalau itu perkara yang sunnah dalam artian dari Rasulullah SAW dan hukumnya wajib untuk menjaga darah, nyawa kaum muslimin. Sunnah yang hukumnya sunnah saja adalah mas'uliyah pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana pernah hal itu diingatkan disebut oleh Imam Ali Ibnul Madini rahimahullahu taala Syekh Imam Bukhari ketika beliau menasehati Abul Walid At-Tayalisi rahimahullah kata Ali bin al-Madini ya Abul Walid ma udruka amam Allah wa bima tahtaj idza waqafta baina yaday fi tarkika raf'il yadain qabla ar-ruku' wa ba'dah wahai Abu Walid apa uzurmu nanti di hadapan Allah apa hujahmu untuk membela dirimu ketika kamu sudah diberdirikan di hadapan Allah ketika kamu meninggalkan raf'ul yadain nggak angkat tangan. Ketika sebelum takbir rukuk dan setelah bangkit dari rukuk sami Allah liman hamidah. Kamu nggak angkat tangan padahal angkat tangan di situ sunnah bukan wajib. Tetapi ketika engkau tinggalkan itu sunnah Rasul SAW, apa udhurmu nanti di hadapan Allah? Kamu mau bilang apa? Kenapa kamu tinggalkan? Kata Ibnu Sauban, al-musyahin at-tarik li sunnatir rasul. Orang yang meninggalkan sunnah rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Terlebih perkara-perkara yang itu fardu diwajibkan oleh Rasulullah sallam untuk menjaga nyawa, darah umatnya, kehormatan mereka, harta mereka. Tentu suatu perkara yang akan berat pertanggungjawaban dia di hadapan Allah kelak. Nah, selain beliau juga disebutkan oleh Tabrani riwayat dalam doa bahwa Abdullah ibnu Imam Ahmad bertanya kepada ayahnya tentang musyahin dalam hadis. Apa maknanya? Maka Imam Ahmad katakan huwa atau hum al-musyahin ahlul bid'ah. Ahlul bid'ah. Alladzina yusyahinuna ahlal Islam wa yu'adunahum. Yang selalu saja dengan kebid'ahannya mereka memusuhi ahlul Islam membenci ahlus sunnah dan itu pasti ketika seseorang menunggangi bid'ah otomatis dia akan musuh, dia akan benci setiap orang yang mengamalkan sunnah rasulnya dialah musyahin dalam tafsiran Imam Ahmad termasuk yang tidak akan diampuni oleh Allah. Wal'iyadzubillah. Serupa dengan Imam Ahmad, pernyataan Imam Auza'i al Mushahin sahibul bid'ah Al-Mufariq li jama'atil ummah Dia adalah sahibul bid'ah dan yang menyalai atau meninggalkan jamaatul ummah dia menyimpang sendiri meninggalkan apa yang diketahui dari para sahabat, dari tabiin, dia langgar yang dari salaf dia tentang penguasanya pemerintah yang ada nah. oleh sebab itu kata Imam Ibnu Rajab rahimahullah demikianlah dosa bisa menghalangi untuk terampuninya seorang hamba yang salah satunya dalam hadis adalah musyahanah dengan berbagai penafsiran para imah di atas permusuhan seorang hamba terhadap saudaranya permusuhan yang dasarnya adalah hawa hawa nafsunya urusan pribadinya bukan agama Masalah-masalah kepribadian dia sendiri, masalah tersinggung, masalah ini. Musyahin. Dia bersetru dengan saudaranya karena itu. Tidak bertegur sapa, ini saling benci. Mendam perasaan dendam dan yang semisalnya. Tidak Allah ampuni. Seperti riwayat Abu Tha'labah wa yada'u ahlal hiqdi hatta yada'u termasuk yang Allah biarkan tidak Allah ampuni orang yang hiqd yang dengki yang bermusuhan dengan saudaranya mukmin yang lain sampai dia mau meninggalkan permusuhan itu Dan itu serupa dengan hadis Muslim dari Abu Hurairah di mana Rasulullah sebutkan tuftahu abwabul jannah yaumal itsnain wal khamis fayaghfiru atau fayughfaru likulli 'abdin di setiap atau Allah membuka pintu-pintu surga setiap hari Senin dan Kamis maka Allah ampuni mendapat ampunannya setiap hamba la yusyriku billahi syai'a <clears throat> selama dia tidak musyrik kepada Allah Allah ampuni semuanya hamba-hamba Allah yang tidak musyrik illa rajulan kanat bainahu wa baina akhihi syahna kecuali seorang hamba yang antara dia dengan saudaranya ada permusuhan fayuqal maka dikatakan tentang orang ini unzuru hadaini hat hatta yastaliha. Lihat dan tunggu sampai dua orang ini sampai keduanya berdamai. Meninggalkan permusuhannya dan kedengkiannya. Kalau enggak, ya dia enggak akan terampuni. Sementara waktu itu waktu ampunan, waktu dibukanya pintu-pintu jannah. Senin Kamis. Termasuk ini, Sya'ban atau pertengahan Sya'ban. Musyahin terkecualikan dari ampunan itu mahrum terhalangi dan terharamkan dari ampunan Allah di saat semua orang mendapat keutamaan besar tersebut. Terutama permusuhan itu kata Ibnu Rajab kepada orang-orang termulia di umat ini, para sahabat Rasul. Dia benci, dia dengki kepada mereka. Tentu lebih besar dosanya ketimbang permusuhan satu kepada yang lainnya, temannya atau tetangganya. Tentunya lebih besar karena mereka sadatul awliya ashabu Rasulillah radhiyallahu taala anhum. Demikian pula Asyahna seperti Imam Ahmad dan Auza'i katakan ahlul bid'ah kata Ibnu Rajab karena kebid'ahan pastinya akan menyeret orang untuk benci kepada ahlu sunnah musuh kepada orang yang mengamalkan dan menghidupkan sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam <clears throat> dan menyalai jamaatul muslimin akan menentang menghasut dan memusuhi pemerintah kaum muslimin bahkan akan menghalalkan darah peperangan pertumpahan darah membunuh menghalalkan harta dan kehormatan kaum muslimin sebagaimana bid'ahnya kaum khawarij dan kaum rawafid syiah rafidah akhzahumullah sahibul bid'ah permusuhannya sengit sekali terhadap ahlu sunnah. Nah, maka semuanya celaan dan ancaman. Oleh sebab itu kata Ibnu Rajab menjadi amalan terafdol selamatnya hati dari segala bentuk permusuhan. bersih kolbumu dari apapun yang namanya kedengkian dan permusuhan kepada mukmin. Yang lebih afdal kata Ibnu Rajab, yang terafdal atau lebih afdal dari itu keselamatan hatimu dari permusuhan seperti permusuhan ahlul bid'ah. Seperti permusuhannya, kedengkiannya ahlul bid'ah kepada ahlus sunnah. Yang karenanya dia akan mencela salaf, memusuhi salaf. Bahkan bisa menyeret kepada menganggap mereka sesat, orang-orang bodoh. Atau bahkan mengkafirkan mereka seperti syiah rafidah. Kemudian yang di bawah itu keselamatan hatimu dari permusuhan kepada segenap saudara-saudaramu dari kaum muslimin. Kamu bernasehat untuk mereka, menginginkan yang terbaik bagi mereka. Dan yang seperti Rasul sebutkan, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhi ma yuhib li Tidaklah beriman kalian hingga dia cinta untuk saudaranya seperti yang ia cinta untuk dirinya dalam lafaz Bukhari minal khair. Ini dari kebaikan. Dia cintai untuk saudaranya kebaikan sebagaimana dia cintai itu untuk dirinya. Mafhum dari hadis itu begitu pula dia benci untuk saudaranya seperti dia benci untuk dirinya. Kamu benci syirik, kamu benci bid'ah, kamu benci maksiat, kamu benci hizbiyah. Untuk dirimu maka itu pula yang kamu benci untuk saudaramu. Kamu ingatkan, kamu tahdir. Semua itu nus nasihat untuk mereka. Ini kata Ibnu Rajab semua termasuk dari amalan terafdol bersih kolbumu dari segala macam bentuk syahna segala bentuk permusuhan dengan segala maknanya yang telah ditafsirkan oleh para imam maka ya kewajiban kita semua tanpa terkecuali untuk kita meraja, introspeksi diri, jangan sampai ada di dalam diri kita syahna terlebih itu syirik dengan bentuknya akbar atau asgor zahir ataupun khafi yang bisa menyebabkan terhalangnya orang dari ampunan Allah padahal Allah mengampuni kepada seluruh hambanya fadlan minallah wa rahmah rahmat dan keutamaan dari Allah Allah berikan kepada mereka mukminin. Maka bersegeralah untuk kita berbenah diri selagi kesempatan itu ada. Seperti yang Allah Rasulullah sebutkan di dalam hadisnya hatta yada'u atau dalam hadis tentang Senin Kamis hatta yastaliha maka jika ada sisa permusuhan atau kedengkian kepada saudaramu, bersegeralah kamu berdamai dan membenahi hubunganmu dengannya. Jangan sampai kamu mahrum dari ampunan Allah. Ini sekali lagi kita berada di tanggal 14 Sya'ban di pertengahannya dan janji yang Rasulullah SAW sebutkan Allah lihat hambanya di malam pertengahan Sya'ban Nah, nasallallahu taufik. al Sheikh Abdul Aziz Ibn Baz rahmatullah alaihi rahmatan wasi'ah menasehatkan kepada kita semua untuk bertakwa kepada Allah menyambut bulan Ramadan dengan taubah sadiqah taubat yang benar nasuha dari segala macam dosa dan maksiat untuk pula yang kedua mereka tafakuh fiddin memperdalam ilmu agamanya terkhusus seputar hukum-hukum dan syariat siam dalam agamanya waman yuridillah khairan yufaqihu fiddin yang Allah inginkan baginya kebaikan Allah jadikan dia faqih dalam agamanya Rasul pun di Bukhari Muslim menyebutkan idza dakhala Ramadhan, futihat abwabul jannah wa ghulliqat abwabun nar wa suffidat aw wasulsilat asyayatin jika memasuki Ramadan dibuka pintu-pintu jannah ditutup pintu-pintu neraka dan dibelenggu padanya syaitan dalam lafaz lain maradatus syaitin para syaitan yang marid yang terlalu menggodanya mengganggunya kepada mukminin dibelenggu nah di bulan Ramadan itu dan penyeru di riwayat Tirmidzi dan Ibnu Majah penyeru berkata ya baghial khair aqbil wahai orang yang hendak melakukan kebaikan majulah teruskan kebaikanmu wa ya baghiyasy syarr aqsir dan wahai orang yang hendak melakukan kejelekan, maksiat, aksir, tahan dirimu dari kemaksiatan. Walillahi utaqa'u minan nar wa dhalika fi kulli laylah. Dan Allah memerdekakan hambanya dari neraka ia bebaskan jaminan bebas dari neraka dan itu di setiap malam di setiap malam Ramadan makanya disunahkan untuk orang itu banyak doa agar dijadikan termasuk dari mereka Allahumma a'tik riqabana minan nar Allahumma ja'alna min utaqaika minan nar atau makna doa yang seperti itu. Karena itu setiap malam Allah merdekakan hamba-hambanya yang ia kehendaki dari neraka. Masallallahu min fadli. Juga di dalam sunnah Rasulullah SAW memberi terhib sambutan kepada para sahabatnya ketika memasuki Ramadan. Atakum syahrul Ramadan, syahrul barakah. Akan datang atau dekat datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan penuh barokah. يغشاكم الله فيه فينزل الرحمة ويحط الخطايا ويستجيب الدعاء Allah turunkan rahmatnya Allah hapus kesalahan kalian dan Allah kabulkan doa kalian makanya dari hadis ini Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah dan selain beliau banyak menyebutkan bolehnya orang itu menyambut atau yurahib yang lain dengan kedatangan Ramadan. Ini kamu ucapkan kepada saudaramu Ramadan mubarak Wafakakumullah. wa iyana li ta'atih. Karena Rasulullah menyampaikan demikian kepada para sahabatnya, adakum syahrun atau syahrul Ramadan, syahrul barakah. Mubarakin alaikum asyahr." Semoga kalian diberkahi di bulan ini. Wah, kata. Boleh mengungkapkan kebahagiaan itu kepada saudaramu dengan kedatangan Ramadan. Kembali kepada hadis Rasulullah sebutkan fa'arullaha min anfusikum khaira. Maka tunjukkan kepada Allah kebaikan pada diri kalian. Fa inna syaqi man hurrima fihi rahmatullah. orang yang celaka, wal iyadzubillah, yang terharamkan di bulan Ramadan itu dari rahmat Allah. Kata Syekh bin Bas, makna tunjukkan kepada Allah kebaikan kalian pada diri kalian di bulan Ramadan. Ini bergegaslah, bersemangatlah dalam amal soleh dan ketaatan. Apapun itu di bulan Ramadan. Dan bergegaslah pula untuk meninggalkan sayyiat, amalan jelek, amalan maksiat. Tunjukkan itu kepada Allah di bulan Ramadan. Musim bulan yang itu menjadi musim khair yang enggak setiap waktu itu datang kata Imam Syafi'i rahimahullah idza habbat riyahuka faghtanimha fa inna likulli asifatin sukun kalau anginmu sedang kencang manfaatkan karena setiap angin kencang setelahnya adalah ketenangan maksud beliau kalau misalnya kamu di laut sebagai pelaut kalau angin lagi kencang lagi keras-kerasnya, manfaatkan cepat buka layar. Karena dengan itu kamu akan terdorong dengan tenaga angin apalagi masa itu belum ada mesin. Kamu kembangkan layar sehingga akan terdorong oleh angin ini jauh dan lama bisa lebih mendekatkan kamu ke tujuan yang kamu inginkan. Kenapa itu segera dimanfaatkan? Karena nggak terus-menerus angin itu ada akan tiba waktunya setelah itu anginnya hilang yang ada tenang lautnya atau angin tenang lagi kalau tenang ya percuma kamu buka layar nggak akan terdorong kapal kamu artinya manusia pun demikian ada waktu-waktu di mana orang itu semangat semangat untuk berbuat baik lebih semangat untuk meninggalkan kejelekan dan tidak setiap waktu saat waktu itu ada, manfaatkan seoptimal mungkin. Lakukan kebaikan sebanyak mungkin, tinggalkan maksiat. Karena nggak selamanya akan begitu, setelah itu akan hilang itu angin. Artinya semangat itu akan reda, reda, reda. Terutama itu di bulan Ramadan. Makanya di dalam hadis Rasulullah sebutkan arullah min anfusikum khaira. Tunjukkan kepada Allah kebaikan dari diri kalian. Dengan makna tadi yang Syekh bin Bas sebutkan. Dan Rasulullah pun telah sebutkan hadis ma'ruf di Bukhari Muslim man shoma ramadhana imanan wa ihtisaba ufira lahu ma taqaddama min dzambih. Yang puasa Ramadan karena iman terhadap kewajibannya dan mengharap pahalanya di ya sisi Allah. Allah ampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Wa ma'ruf hadits qudsi yang Allah katakan kullu amali ibni adam lahu al hasanah bi ashri amsalha ila sab'imi'ati dhi'f illa siyam fa innahu li wa ana ajzibi semua amalan bani adam untuknya satu kebaikan digandakan sampai 10 kali lipat sampai 700 kali lipat kecuali puasa itu untukku dan aku sendiri yang akan membalasnya pengecualian ini kecuali puasa maknanya ada dua dan itu sesuai lafadz hadis Makna yang pertama para ulama sebutkan kecuali puasa pengecualian ini kembalinya kepada azif penggandaan pahala. Artinya puasa dikecualikan beda dengan amalan-amalan yang lain, tidak digandakan 10 kali lipat. Tidak digandakan 700 kali lipat, tetapi berlipat-lipat ganda tidak ada hitungannya karena cintanya Allah kepada puasa dan itu sesuai dengan firman Allah innama yuwaffas sabirun ajrahum bighairi hisab orang-orang yang sabar disempurnakan pahala mereka untuk mereka tanpa hitungan tidak 10 tidak 700 dan puasa ibadatus sabr adalah kesabaran dengan segala maknanya sabar menjalankan perintah meninggalkan larangan takdir yang pahit lapar dahaga ini makna yang kedua pengecualian itu kembalinya kepada kafaroh karena dalam lafadz Imam Ahmad kullu amali ibni adam lahu kafarah illa siyam setiap amalan Bani Adam untuknya sebagai kafarah maka pengecualian ini berarti terkecualikan puasa tidak diizinkan oleh Allah untuk menjadi kafarah kafarah ma'ruf seperti hadis muflis orang datang dengan pahala sholatnya, sedekahnya, ininya, itunya, tapi dia celah ini, dia musuh itu, dia fitnah ini. Maka diambil pahala amalan kebaikannya, diambil untuk bayar ini yang dia ribai, ini yang dia celah, ini yang dia ini, dia zolimi. Jadi kafaroh. Kecuali puasa. Tidak Allah izinkan untuk kafar murni itu untuk Allah. Dan Allah yang akan membalasnya. Allah sendiri yang membalasnya untuk hambanya. Dan hanya dia yang tahu betapa besar balasan kebaikan yang ia berikan bagi yang puasa. Rasulullah juga sebutkan di Bukhari fa idza kana yaumu saumi ahadikum fala yarfuth la yaskhab fa in sabahu ahad aw syatamahu aw qatalahu falyaqul inimruun shaim jika kamu puasa maka jangan kamu rafat eh, bicaraan seputar wanita, seputar syahwat. Jangan pula kamu teriak-teriak kalau kamu dicela, diganggu orang, katakan aku ini puasa dengan dua maknanya. Katakan ini dengan arti pada dirimu sendiri untuk mengingatkan kamu karena kamu geram ingin membalas, ucapkan itu pada dirimu sendiri, aku puasa, aku puasa. Supaya kamu tidak terpancing untuk membalas kejelekan dengan kejelekan yang sama. Atau kamu katakan itu kepada orangnya, aku orang puasa. Diharapkan dengan itu dia tidak melanjutkan gangguannya kepada dirimu. Hada au hada. Al-Muhim Rasulullah ingatkan adab dari adab-adab puasa. layar yarfuth wa la Jangan teriak, jangan berbicara rafath dan yang seputar itu. Makanya kata para a'immah la taj'al yauma saumik wa yauma fitrika Jangan kamu jadikan hari kamu puasa dengan hari kamu tidak puasa sama. Enggak beda. Kebiasaanmu seperti apa sehari-hari, seperti itu pula di hari-hari kamu puasa. Jangan istimewakan hari puasa itu beda dengan hari yang lain. Dari puasa kamu mungkin suka teriak-teriak ini itu. Mungkin ngomongannya juga ini itu. Suka canda, ketawa, ketiwi, cekakaan ini itu. Maka di hari puasa jangan bedakan, istimewakan, lebih dibanding hari-hari yang biasanya sebagai bentuk kesungguhan kita dalam menjalankan ibadat siam seperti tadi disunahkan orang untuk banyak-banyak tilawatul Quran selama bulan puasa karena Ramadan bulan yang diturunkan padanya Quran syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran maka diperbanyak kiraah padanya dari mereka salaf ada yang hatam sebulan dua kali lima kali sepuluh kali, ada yang tiap tiga hari sekali hatam. Bahkan diriwayatkan dari Imam Syafi'i rahimahullah hatam di bulan Ramadan selama bulan Ramadan puluh kali rahimahullah nah, jika benar berarti satu harinya atau tiap harinya dua kali hatam. Sebagian para ulama menyebutkan ini dikecualikan dari keumuman larangan orang untuk hatam kurang dari tiga hari Layafqah disebutkan yang hatam Quran kurang dari tiga hari. Diperkecualikan karena ini musimul khair. Musim yang banyak kebaikan padanya dilipat gandakan apalagi ini bulan Quran maka disunahkan untuk diperbanyak bacaan padanya terutama khatmul Quran hasil sebanyak mungkin orang untuk tilawatul Quran di bulan Ramadan. Ada beberapa perkara yang para ulama sebutkan banyak membantu kita untuk ibadah di bulan Ramadan memperbanyak khair dan amal soleh antara lain yang pertama meminimalisir makanan dan minuman. Dan untuk itu syariat mensyariatkan siam. Di dalam hadis Rasulullah sebutkan ma mala'a adamiyun wi'a'an syarran mim batn atau mim batnih. Bani Adam paling jelek memenuhi tempat itu adalah perutnya sendiri. Dia makan dan makan urusan dia. maka banyak akan meringankan dan membantu dia dalam ibadah jika <clears throat> secukupnya dia makan, minum tidak dia perbanyak makanan dan minuman terkhusus terlebih ummahat miskinat kasihan kadang seharian penuh urusannya dapur ya sibuk menyiapkan untuk buka nanti yang masa ini yang masa itu belum bikin kue bikin kolak bikin ini habis waktunya untuk dapur miskin nggak ada waktu dia untuk baca Quran, untuk ibadah, untuk ini. Padahal ini syahrul ibadah. Ya Allah secukupnya. Ya yes, makan sewajarnya, yang penting makan, yang penting terganjal perutmu. Maka diingatkan kepada para istri, para ibu, agar tidak terlena, terbuang waktunya banyak di dapur. Yang kedua, adalah al-qailulah beristirahat di waktu siang baik itu sebelum zuhur ataupun itu setelah zuhur karena dan itu akan banyak terbantu untuk malamnya orang itu bangun menghidupkan malamnya dengan banyak-banyak ibadah kepada Allah salat tilawah terutama tilawah karena dalam hadis syafaat Quran berkata ya rabbi mana'tuhun nauma billail fasyafi'ni fi kata Quran di hadapan Allah ya Allah aku yang menghalangi orang ini dari tidur malamnya karena dia banyak baca Quran maka jadikan aku syafaat baginya dan diterima permintaan itu oleh Allah Maka lebih kepada Quran dibaca kapanpun tapi terlebih di malam hari. Selama Ramadan sebagaimana hadis. Dan itu akan terbantu kalau kita punya istirahat cukup di siang harinya. Yang ketiga memper mengurangi banyak-banyak kumpul bertemu dengan orang mengurangi minim mungkin selama bulan Ramadan kamu tidak banyak ihtikak dengan orang dengan saudaramu dengan ikhwah ini ya, secukupnya seperlunya ahlan bekhair ya apa sehat ini itu keluargamu ada adapun duduk ngobrol ini ah, ini itu ah, wan sana wa wa wa terbuang waktumu paling keluar rumah belanja sebentar balik keluar rumah ke masjid setelah itu balik kalau ada taklim taklim ndak sudah waktumu kamu banyak gunakan untuk ibadah, utamanya tilawatul Quran di bulan Ramadan. Sedik, sesedikit mungkin kamu ihtikak dengan orang, bergaul dengan orang. Nah. Kata Ibnul Mubarak, rahimahullah, "Idza talal majlis Falisyaitani fihi nasib. Kalau majelis itu lebih lama, panjang, maka syaitan punya bagian di situ. Makanya seperlunya. Makanya tadi jangan jadikan sama seperti hari-hari biasa. Hari-hari biasa setelah sholat, wa ilap, sebelum sholat, wa apa duduk, berdiri, ngobrol, ini, itu, kesana, kemari. Ramadan jangan. Nah, bukan berarti kamu nggak peduli dan cuek dengan saudaramu. Seperlunya, ahlan ini, segera kamu pulang untuk lebih konsentrasi dalam memperbanyak amal ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula perkara yang para ulama sebutkan memperbanyak zikrullah karena dengan zikrullah seorang hamba terjaga dan terlindungi serta diberkahi waktunya bermanfaat bagi dia dalam waktu yang sedikit dia bisa berbuat banyak kebaikan pada dirinya mendapat taufik dari Allah Subhanahu wa taala. al itu secara ringkas beberapa amalan perkara yang bisa kita ingat, kita lakukan sebagai persiapan untuk memasuki Ramadan Mubarak Wafakan Allah Wa iyyakum li ta'atih Wa sallallahu ala nabina Muhammad Subhanaka bihamdika la ilaha ila anta Astaghfirullah wa atubu ilaik walhamdulillahi ala amin